الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Hadirin hadirat Marilah kita membaca akidah mujmalah Yang telah disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Wahiyya hadha بسم الله الرحمن الرحيم وبعد فإنا والحمد لله قد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام وآمنا بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه عليه وآله وسلم أن الله على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قال الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي في كتابه قرة العين في أحاديث سيد الكونين الحديث العشرون قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها من أعظم المصائب Hadirin hadirat Sampailah kita kepada hadis yang ke-20 Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam "Idza asaba ahadukum musibah" apabila seorang di antara kalian mendapatkan musibah apabila seorang di antara kalian mendapatkan musibah falyadhkur musibatahu bi maka hendaklah dia mengingat-ingat musibahnya dengan ketidakan ada aku di antara mereka. Ketidakan ada nabi sekarang ini di kalangan kita ini ya, itu adalah berupa musibah. Kenapa? karena terputusnya imdad samawi katanya. Ya. Kalau kita kumpul sama kita orang-orang saleh. Apalagi mereka itu orang-orang kekasih Allah. Kira-kira bagaimana perkumpulan kita itu? Perkumpulan yang menyenangkan, yang membahagiakan, karena aura mereka itu sungguh sangat luar biasa. Karena dekatnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi nah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi kita. Apa saja yang menimpa kita? Kefakiran, kemiskinan, kesusahan berupa penyakit, ya itu kalau dilihat dari kacamata orang yang menyingkapinya kalau yang menyingkapinya baik insya Allah jadi nikmat musibah sama mereka-mereka itu orang-orang saleh berupa anugerah berupa anugerah seorang diberikan umur seribu tahun bergelimang dengan kenikmatan dan kemewahan tidak pernah menderita penyakit juga digigit nyamuk enggak harta berlimpah tapi satu tidak dianugerahkan iman Islam sungguh orang itu adalah orang yang paling meru merugi. Seribu tahun di sini, di sana satu hari. Dengan kufur satu hari, Allah Subhanahu wa taala adab selama-lamanya nanti di yaumil qiyamah. Seorang diberikan umur 50 tahun. Fakir Penyakit komplikasi musibah bertubi-tubi miskin lagi. Tapi dianugerahkan iman dan Islam. Sungguh orang itu adalah orang yang paling beruntung. Ya. Bagaimana menyingkapinya ini musibah? Kalau musibah sama kita, tapi kalau sama orang-orang kekasih Allah, itu adalah merupakan anugerah karunia yang sangat besar. Kalau disingkapinya dengan sabar menjadi apa? ganjaran pahala yang berlimpah. Eh, di sini Nabi Muhammad SAW mengingatkan apabila kita mendapatkan musibah, maka hendaklah mengingat-ingat musibahnya dengan ketidakadaan ada aku di sisinya. Ya. Jadi para sahabat itu saat-saat yang paling indah, saat-saat yang paling menyenangkan mereka dengan kebersamaan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kebersamaan kepada Nabi Muhammad itu adalah nikmat yang luar biasa. Sampai ada satu sahabat tidak kuat lama-lama tidak berjumpa dengan Nabi. Kalau disuruh apa-apa, dia langsung sigar datang. Kenapa? Enggak kuat lama-lama enggak ngelihat Nabi. Nah, in, kita ini di bulan apa sekarang? Di bulan Rabiul Awal, bulan kebersamaan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana-mana diadakan perayaan Maulid, ya. Kalau ada kesempatan hadir, jangan enggak hadir. Karena di saat hadirnya kita di perayaan Maulid itu kebersamaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita di dunia bersama Nabi selalu nanti di akhirat insyaallah juga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وسلم وهكذا sampai-sampai ada pujangga Islam Al Habib Ali bin Muhammad Al habshi saya karena ingin masuk surga karena di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya mau masuk surga apa yang mendorong saya mau masuk surga karena di surga ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. fa فإنها min a'zamil masaibi maka sesungguhnya ketidakan aku sama kalian itu adalah musibah yang sangat besar. Oleh karena itu, kalau kita ingin kebersamaan sama Nabi, jangan kita uh, keringkan lidah kita dengan tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad. Selalu kita basahkan lidah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berapa minimal kita bersalawat kepada Nabi di dalam sehari semalam? Ada yang tahu? 300 paling minimal. Ada gak kita bersalawat kepada Nabi? 300 dalam sehari. Hah? Ada satu sahabat cuma kerjaannya satu. Baca salawat dari pagi sampai siang, dari siang sampai sore, dari sore sampai malam terus kerjaannya bersalawat kepada Nabi. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita dan kepada hati kita dipenuhi kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mari kita bersalawat tiga kali. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa alihi Adada ma fi ilmillahi salatan صلاة دائمة بدوام ملك الله dua kali lagi Allahumma sallim ala sayyidina Madin wa alihi أداد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله satu lagi Allahumma سيدنا محمد وآله أدد ما في علم الله صلاةً دائمة بدوام ملك الله nah, ini salawat namanya salawat saadah siapa yang membaca salawat satu kali ini salawat dengan salawat ini seakan-akan dia bersalawat kepada Nabi 6000 salawat ya. Disebutkan oleh sebagian ulama ini salawat namanya salawatus saadah. Siapa yang membaca satu kali seperti dia bersalawat kepada Nabi 6000. Tadi berapa kali itu? 6000 kali 3 berapa? Masya Allah Udah bukan 300 lagi udah <laughs> Udah ribuan ya Kemudian Al-hadithul hadi wal ishrun Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu innahu yuhibbuhu. Hadis yang ke-21 telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila seorang di antara kalian mencintai saudaranya. Apa irsyad petunjuk dari Nabi falyul falyu'limhu maka hendaknya dia ikrarkan dia nyatakan bilang ya akhi Muhammad ana uhibbuka. Ini hukumnya sunnah. Sunnahnya sunnah muakkad lagi. Kalau ente cinta kepada so, kawan ente, ya, hendaknya ente ucapkan ini kalimat. Ya Muhammad, ana uhibbuka. Ya akhi, ya uh, Hamid, ana uhibbuka. Wahai saudaraku Hamid, aku cinta kepada kamu. Hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Sunnahnya muakkad. Nah, kalau kita sudah ikrarkan kecintaan kita kepada kepada kawan kita, udah hatinya condong dan dia tidak lagi melihat kepada kita kejelekan itu adalah satu kejelekan. Jadi yang dilihat dari kita itu semuanya keindahan sehingga dia tidak menggunjingkan kita, tidak menceritakan kita. Bagus gak? Bagus. Pelajaran dari Nabi. Ya, ya ini buktikan. Kita punya kawan sejawat, kawan belajar kita, kawan sebangku kita, ya akhi, anak anak uhibbuka. Saya cinta kepada kamu. Ya. Jawabnya apa? Jawabnya apa? Jawabnya ahabbakallahu kama ahbabtani. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencintai engkau sebagaimana engkau mencintai aku. Ahabbakallahu kama ahbabtani. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencintai engkau sebagaimana engkau mencintai ah, aku. Ini mahabbah sesuatu yang sangat mulia sekali. Apalagi cintanya kepada Allah dan Rasul. Kalau di sana disebutkan um, apa? Kalau kamu cinta kepada kepada kepada kekasihmu sedang-sedang saja. Kemungkinan nanti dia akan menjadi musuh kamu. Dan apabila kamu membenci seseorang sedang-sedang saja, kemungkinan dia akan menjadi kekasih kamu, berbalik 180 derajat. Nah, ini tidak pada Allah dan Rasul. Kalau pada Allah dan Rasul habis-habisan, jangan sedang-sedang ya. Jangan sedang se sedang. Kalau Allah dan Rasul habis-habisan, jangan sedang-sedang. Kami hmm. istri Jawab. <laughs> Ya, jadi ini tidak berlaku pada Allah dan Rasul. Kalau dan untuk Allah dan Rasul habis-habisan, ya. Jangan sedang se sedang sedang. Ah, Syekh Adi bin Musafir, seorang wali min auliyillah hidup di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani. Bapaknya juga orang soleh besar. Tidak tidur 30 tahun. Tidak tidur 30 tahun. Kita tidak tidur tiga hari bagaimana? Gak nyambung apa yang kita utarakan. 30 tahun gak pernah tidur lapagi, pagi wala siang wala sore wala malam di tahun ke-30-nya dia ketiduran. Ketiduran. Di dalam tidurnya dia bermimpi. Ada suara tapi tidak ada syaksiyah, ada hatib. Katanya, "Ya Syekh Musafir, ya Syekh Musafir, di sulbi kamu masih ada satu anak lagi yang dia itu akan menjadi orang besar." Kemudian Syekh Musafir ini pulang ke, ke rumahnya. Ketok pintu. Assalamualaikum. Siapa ya? Suami kamu. Maaf ya. Saya tidak akan bukakan pintu sebelum kamu datangi tetangga-tetangga. Karena udah 30 tahun gak pulang. Nanti kalau ini istrinya hamil fitnah gak? Fitnah. Dia datangin tuh tetangga-tetangganya terdekat kalau saya ini malam masuk kepada istri saya. Terus dibuka. Subhanallah. Dari hubungan itu malam hamillah janin. Di saat kandungannya umur tujuh bulan, lewat seorang wali min auliaillah di depan rumahnya. Seorang wali itu katakan, dari rumah ini akan lahir seorang wali besar Mari kita beri salam. Assalamualaikum. Lewat. Setelah tujuh tahun balik lagi itu orang yang tadi beri salam. Dia lihat ada anak-anak kecil lagi main-main. Uh, ini dia anaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajib, Anda beri salam satu kali, kok ente dua kali? Naam, waktu Anda di dalam kandungan Anda belum jawab, sekarang Anda bayar. Anak sepentil kodok boleh jadi wali. Umur tujuh tahun, ya lagi main-main. Naam, waktu saya di kandungan enti beri salam, saya belum belum beri salam. Sekarang saya bayar. Ya. Impas ya, nggak ada utang ya. Sehingga tumbuh besar ini Syekh Hadi bin Musafir dari syahadah Syekh Abdul Qadir Jailani apa katanya laukanatin nubuah bil mujahadah lana lana laha Syekh Adi kalau seandainya kenabian ini dapat diraih dengan mujahadah, niscaya akan didapatkan oleh Syekh Adi bin Musafir. Mujahadah kebirah. Eh, kemudian datang nih, Syekh Adi sudah menjadi besar, datang 10 orang. Ya Syekh, coba dong tolong terangkan kepada saya tentang Hagi Gotul Fagar. Diterangkan bla bla bla bla bla bla bla. Apa yang terjadi? Sepuluh-sepuluhnya tadi buka bajunya pergi ke hutan ibadat ibadat tanpa baju di ibadat. Karena dia dapatkan gotul fager fager nggak milikin apa-apa. Kemudian datang lagi 10 orang, ya Syekh Adi, coba terangkan kepada saya gotul mahabbah. Diterangin bla bla bla bla bla. Apa yang terjadi? Sepuluh sepuluhnya tuh menjadi air, menjadi cair. Menjadi cair. Karena hakikat mahabbah sih diminta. Ini Syekh Adi Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan. Itu tadi yang 10 orang tadi diterangkan tentang hakikat mahabbah menjadi ca, menjadi air sepuluh-sepuluhnya. Kalau Habib Abdullah saja bermohon kepada di dalam uh, ya Allah bidarrah min mahabbatillah. Kalau Habib Abdullah minta sebesar atom dari mahabbah kepada Allah. Apalagi kita seper seper seper sepuluh daripada apa yang diminta oleh Al Habib Abdullah Al Haddad. Ya gak? Hmm. Wahagada pernah Syekh Abdul Qadir Jailani mendapatkan setetes air. Syekh Abdul Qadir sembahyang di situ. Ya Syekh, apa yang kau sembahyangkan? Murid saya jadi air kan Dari sangat cintanya kepada Allah dan Rasul Rasulnya. Kalau kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya berapa persen sekarang ini? Eh? Ya. Yeah. Kenapa sampai detik ini kita tidak mimpi Nabi? Karena bukan Nabi sih idola kita. Idola kita harta benda dan kemewahan. Jadi itu dia problemnya. Kalau ujar Nabi menjadi idola kita, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala perlihatkan muka Nabi kita di dunia dan di mudah-mudahan pulang dari sini pada mimpi Nabi. Amin. <laughs> Ada nenek-nenek nangis. Kenapa nek sakit? Enggak. Ada sesuatu barang berharga nenek yang hilang? Enggak. Apa? Udah tiga hari enggak mimpi Nabi. Jadi setiap hari dia mimpi. Udah tiga hari enggak mimpi nah? Nangis. Kita kita nangis gak? <laughs> Enggak pernah nangis. Ya itulah dua hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai santapan rohani kita pada pagi hari ini semoga bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.